ولي مفضل لا يلي أضعف حده إن حصل وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتأجر الأدلة عليه والأسباب. Hilang ketahuilah bisa Allah Subhanahu wa taala fa'asa Muhammad mengutus Nabi Muhammad sallallahu dalam kalbi pada makhluk ala fatrah min rasul di masa kosong berbeda min rasul di antara para rasul dan rasul sebelumnya adalah Nabi Isa karena tidak ada Nabi antara dia dan Isa makota ahlul ardi dan Allah telah murka memurkai seluruh penduduk bumi Arab serupa aja mau baik eh, yang Arab ataupun yang bukan Arab Bila kafaya dan ahlul kita kecuali sisa-sisa dari ahlul kita yang yang mereka masih bertauhid yang masuk ke dalam teguh dengan ajaran Isa dan bertauhid bila baqaya yang mengambil kitab namun baqaya yang mengambil kitab ini matu au aksarum kubaila muba'asi mati mereka semua atau mayoritas mereka beberapa saat sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanasu dan manusia sebelum diutusnya Rasul Izzaka ketika itu ahadu rojulaini ini satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, imat kitab pion mu'tasimun. Ahli kitab yang berpegang teguh dalam kitab atau sebelumnya pun tiga tentang ilah bapak yang ahli kitab. Warada terdapat hadis yang sahih di Muslim dan yang panjang yang dikatakan wa inna Allah nazar ila alil ardi famaqatahum arafahum wa ajamahum ila faiqaya min ahlil kitab. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh bumi lalu Allah memukai seluruh mereka baik yang Arab ataupun yang Ajam ila baqaya min ahli kitab kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih bertauhid. manusia di masa sebelum Nabi ada dua kemungkinan. Pertama, kita kitabiyun muktasimun merupakan ahli kitab yang berpegang teguh di kitabin dengan sebuah kitab. Nah, kitab tersebut imma mubaddalin wa imma mubaddalin mansukhin. Boleh jadi diganti artinya sudah bukan lagi firman-firman Allah sudah diganti dengan perkataan-perkataan manusia. Wa imam mubadalin mansuhin kemungkinan yang kedua sudah diganti banyak yang diganti dan yang masih asli itu mansuh sudah tidak lagi berlaku wadinin darisin dan pepegang teguh dengan agama yang sudah musnah musnah sudah punah Ba'duh sebagian agama tersebut majhulun tidak diketahui wa ba'duhu matrukun dan sebagian yang lain ditinggalkan kemungkinan yang kedua imma umiyun boleh jadi umi maksudnya musyrik yang tidak berdasarkan kitab min Arabiyin wa Ajamiyin baik orang Arab ataupun aja apa yang mereka lakukan mukbilun ala ibadati sanahu konsentrasi dengan beribadah dengan kepada sesuatu yang mereka anggap baik wazun anau yang fa'o dan dia kira bermanfaat yaitu minajmin bintang wasanin berhala au kafirin kubur timsalin patung au ghairu dalika Wanasu fi jahiliyatin jahla'a dan manusia dalam masa kebodohan yang bodoh itu maksudnya di sini ada bodoh terhadap ilmu wahyu. Bukan terhadap <coughs> bodoh dalam artian mereka pintar pedagang mereka pintar ya, membuat ini dan membuat itu. Min makalatin naha ainman wa yajahlik disebabkan mereka punya makalatin pendapat-pendapat atau akidah-akidah keyakinan-keyakinan ya gununnaha ilman yang mereka kira adalah ilmu wa, wa padahal perkataan-perkataan tersebut adalah kebodohan wa a'malin yasibunaha salahan wa hiya dan karena perbuatan-perbuatan yang mereka kira adalah perbuatan baik, pada itu perbuatan buruk. Wahoyatul barik minhum dan puncak orang yang piawai yang pintar di antara mereka dalam masalah ilmu dan amal adalah ayah sula qalilan minal ilmil maurus mendapatkan sedikit ilmu warisan para nabi al-mutaqaddimin terdahulu. Yang ilmu warisan para nabi ini Baha telah tercampur yang haknya dengan campuran kebatilan. yang paling pintar cuma ya, sebabkan dapat ilmu ilmunya para nabi namun itu pun hak yang ilmu para nabi itu sudah tercampur dengan sebatian aw yastahilu fi ilmin al qalilu min masru'un yang paling pintar, yang paling baik piawai ya, di antara mereka adalah apa orang yang yastahil sibuk dengan melakukan amal ibadah yang al-qalil min sedikit dari ibadah yang dilakukan itu masro namun aksarnya mubtada mayoritasnya adalah buatan orang maka orang yang paling piawai di masa jahiliyah itu boleh jadi orang yang berilmu namun orang yang dimaksud orang berilmu ini adalah mendapatkan sedikit ilmu para nabi yang sudah tercampur dengan berbagai kebatilan atau ahli ibadah yang ibadahnya ini sedikit masuk banyak yang mengada-ada karena yang sedikit yang masuk cuma sedikit yang banyak itu adalah yang diada-ada layakadu yu'asiru fi solahi hampir-hampir tidak berpengaruh dalam kebaikannya membuat dia orang menjadi orang salah inilah qalilan kecil sedikit pengaruhnya cuma sedikit Au yakdihu fi nadarihi atau bercapek-capek dengan pemikirannya bagaimana capek-capeknya orang yang belajar filsafat. zubu muhjatuhu maka uh, habislah, remuklah muhjatuhu pikirannya fil umuri tabi'iyah. Habis remuk untuk memikirkan perkara-perkara tabiat, perkara-perkara alam, wariyadiyah dan, perhitungan matematika. Wa islahil akhlak, nah, ya Atau bukan matematika ya ini, riyadhah gitu. Itu olah batin. Olah batin menempat jiwa dengan maksud untuk membersihkannya. Wa islail akhlak dan memperbaiki akhlak. Hatta wa yasila sehingga sampai in wasala juga sampai ada judi setelah susah payah ala dilayu yusafu yang tidak bisa digambarkan sampai kepada ilmu yang nazrin kolilin sedikit dan sedikit nazrin sedikit mutarafin dan itu pun puncak layarwi tidak bisa menghilangkan dahaga walayashfi dan tidak bisa menghilangkan penyakit jika dibandingkan dengan min ilmi ilahi ilmu yang datang dari Allah dan ilmu yang didapatkan yang sedikit itu batiluhu at'afu haqqihi batilnya itu berlipat ganda daripada haknya in jika itu mendapat wa anna lahu dan bagaimana hal itu bagaimana mendapatkannya ma'atat fabil ikhtilaf bain ahlihi ditambah banyaknya perselisihan di antara orang wal ittirabi dan perguncangan atau pertentangan wa ta'adzurul adillati alaihi dan mustahilnya dalil yang mendukung untuk itu wal asbabi dan e, mustahilnya sebab-sebab yang menyebabkan mereka mendapatkan ilmu tadi nanti akan ilhasil bagaimana wa'an anallahu bagaimana bisa mendapat bisa mendapatkan ilmu tadi bisa mendapatkan al kebenaran tadi kenapa mustahil atau nggak mungkin kasaful istilah kainan ahli mereka ahli filsafat atau dengan mereka yang lain nah, berbantah-bantahan dalilnya pun istirahat wa ta'adur maka boleh sebutkan e, orang yang paling pintar di masa ceria itu yang pertama tadi ayat sulfalila min ilm al marus min al ambi al mutakasim pendeta orang yang punya ilmu pendeta yang punya sedikit ilmu warisan para nabi namun sudah kecampuran dengan macam-macam yang lain yang kedua ahli ibadah yastahil bi amalil qalil min masra' wa akhir mubtada ahli, ahli kitab yang ahli ibadah ada yang pertama tadi ahli kitab dari golongan pendeta yang kedua adalah yastahlil fi amalil qalil fi amal al qalil mu masru' wa aktsar mubtada' masih ini ahli ibadah di antara ahli kita kemudian yang ketiga orang yang mau mencari kebenaran dengan pikirannya berjuang mati-matian untuk cari kebenaran dengan pikirannya. Orang yang bercapek-capek sebagaimana capek-capeknya orang yang menekuni filsafat mencari hakikat kebenaran namun cuma mikir mikir mikir yang ketiga adalah orang yang ya, mencari kebenaran dengan cara filsafat Dikatakan habis pikirannya untuk mikirkan itu mikirkan Eh, mengolah batinnya agar baik, gimana caranya memperbaiki ini, gimana caranya dicari jalan untuk itu. Sehingga dia akhirnya mendapatkan, jika mendapatkan itu kan, mendapatkan atau tidak. Cuma mendapatkan ilmu yang sedikit eh, ilmu yang sedikit pun tidak tidak ada artinya, tidak bisa menghilangkan rasa, tidak bisa menyembuhkan sakit. Namun beliau katakan bagaimana bisa dapat orang yang mencari kebenaran dengan cara filsafat ini? Bagaimanakah mungkin tidak dia bisa mendapatkan kebenaran? Ma'ata syafil ikhtilaf misalnya ahli Orang-orang tokoh-tokoh filsafat sendiri tak guru dengan murid itu beda Murid dengan muridnya lagi beda Ini membantah gurunya bikin aliran sendiri Ini datang lagi uh, eh, bantah gurunya bikin aliran baru lagi wasirah ta'adu asillah dan dalil-dalil yang kita anggap sebagai dalil yaitu dalil logika itu satu dengan yang lain bertabrakan dan bertentangan. Itu yang paling baik, yang paling mending dari orang-orang sebelum datangnya Islam itu tiga golongan tadi itu yang paling mending. Yang paling ringan Hmm. disebut dengan al-barik yang paling pintar وفاقت وفاقت وفاقت معرفة معرفة العارفين وفاقت معرفة العارفين حتى حصل لأمة لأمته مؤمنين عموما ولأولي العلم منهم ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع وعمل الصالح والأخلاق العظيمة وسنن وسنن المستقيمة ما لو جمع ما لو جمعت جمعت ما لو جمعت حكمة سائر الأمم حكمة سائر الأمم علما وعملا خالصة من كل من كل شوب إلى إلى الحكمة التي بعث بها بعث بها التي بعث بها لتفاوتا لتفاوتا لتفاوتا تفاوتا yamna'u yamna'u ma'rifat yamna'u ma'rifata qadarin nisbati qadarin nisbati bainahuma falillahi hamd falillahi hamd falillahi hamdu kama ba'da kama ba kama yuhibbu rabbuna wa yarda kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa dalailu hadza wa shawahiduhu wa shawahiduhu laisa hadza mawdu' mawdu' mawdi'aha mawdi'aha ثم إنه سبحانه بعثه بدين بدين الإسلام الذي هو هو الصراط المستقيم الذي هو الصراط الصراط المستقيم وفرض على وفرض على الخلق وفرض على على الخلق أي على الخلق على الخلق أي يسألوه أي يسألوه هدايته هدايته هدايته كل يوم في صلاتهم ووصفه بأنه صراط الذين صراط الذين صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين Maka Allah memberikan petunjuk pada banyak orang di bawah kata dengan keberkahan ke Nabi Muhammad dan dengan jimat ja'abihi dan dengan ajaran yang berbawa minal bayinat wal berupa petunjuk eh, wal dan penjelasan petunjuk kalau bukan hidayah, hidayah dan satu hidayah jalat an wasfil wasifina yang tidak bisa digambarkan jalat ini mulia terlalu mulia untuk gambaran orang yang menggambarkan maksudnya satu widah yang tidak bisa digambarkan nilainya. Wafakat makrifat al-arifin dan melebihi ilmunya orang yang berilmu. Hidayah satu hidayah yang melebihi ilmunya orang yang berilmu. Sehingga hasolah sehingga terwujudlah bagi umat beliau orang-orang yang beriman secara umum wali ulul ilmi dan yang berilmu yang para, para ulama minum dari umat Muhammad khususan secara khusus mereka ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal salah akhlak yang luhur dan sunnah dan ajaran yang lurus suatu hal yang lau jumi asalnya dikumpulkan hikmah berbagai bangsa berbagai umat ilmunya dan amalnya al khalisah min kulli syaubin yang murni dari segala campuran dan ila dibandingkan dengan hikmah-hikmah yang uisati dia diutus dengan membawanya Lata ini saya akan berbedalah dua hikmah tersebut Tafawutan satu perbedaan yang nak yang menghalangi untuk mengetahui kadar perbandingan nisbah di antara kedua, Maka untuk hanya untuk Allah segala puji bagaimana yang kita oleh Rabb kami dan diridainya. Maka dengan datangnya Nabi SAW maka orang-orang yang beriman dan para ulama di antara orang-orang yang beriman mendapatkan ilmu, mendapatkan amal, akhlak, ajaran yang tidak bisa digambarkan oleh orang yang mau menggambarkan dan tidak dan tidak bisa karena karena apa karena hal-hal tersebut melebihi ilmunya orang-orang yang berilmu yang ada yang ilmunya ilmu manusia maksudnya tentu kemudian beliau katakan seandainya kebaikan ajaran Nabi karena Allah mengumpulkan tuh ajaran Nabi Muhammad SAW semua kebaikan semua syariat-syariat sebelumnya. Maka seandainya kebaikan, hikmah dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibandingkan dengan <coughs> kebaikan syariat-syariat umat-umat sebelumnya. Itu syariat yang murni syariat Allah. Khalifah min kulli syaubi. Murni tidak, tercampur dengan buatan orang. Syariat ini Musa, syariat ini Isa, dan dibandingkan kebaikannya dengan kebaikan ajaran Nabi Muhammad SAW maka tidak bisa dibandingkan. Yang nak ma'rifat atau dunisbah rumah. Maka akan terjadi perbedaan yang sangat-sangat besar. Ini yang sangat besar, yang sangat kecil sehingga tidak bisa, tidak ada kadar, tidak bisa dibandingkan. jika dibandingkan dengan apa? sairul umat dengan acara-acara umat-umat sebelumnya dan itu murni adalah datang dari Allah. Kalau kita menulis satu, tidak ada campuran dari tangan manusia. Itu saja ajaran Nabi Muhammad katakan tidak bisa dibanding dengan kebaikannya. Wadalah ilhada dan dalil untuk ini dan wasyawahid dan dalil dan dalilnya dan hadza mawdi'aha bukan bukan bukanlah ini tempatnya. Tumma kemudian Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad di dunia Islam dengan agama Islam. Yang Islam itu sama dengan shiratul mustaqim. Dan Allah wajibkan seluruh makhluk untuk meminta kepada Allah hidayah dari Allah setiap hari dalam salat mereka. Oh, bahwa kamu dan Allah gambarkan yang namanya Islam itu adalah jalannya orang-orang Allah beri itu jalannya para nabi, siddiq, ada dan sekali bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai bukan pula jalannya orang-orang yang bagaimana Allah jelaskan di surat Anisa يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ada perselisihan pendapat di antara para tentang makna syuhada dalam ahli ini mengatakan syahid perang dan pendapat yang lain mengatakan syuhada ini maksudnya adalah ulama karena ulama adalah syahid شهد الله أنه لا إله إلا لا إله إلا surat Al Imran. kata di di para wasiti yang yang dua-duanya benar, dua-duanya tidak salah. Abdul. Qala Adi bin Hakim radhiyallahu anhu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid faqala al-qawmu hadza Adi bin Hakim وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن أن الله يده بيدي بيدي قال ف falakiyathu qala falakiyathu im, imra'atun wasabiyun wasabiyun maha faqala inna lana ilaika hajatun faqala lana ilaika hajatan inna lana ilaika hajatan faqama ma huma hatta qada hajatahuma summa akhadha biyadi hatta ata bidarihi fi bidarahu fa'al fa'alak fa'alaktu fa'alaqat fa'alqat fa'alqat lahu wa falak fa'alqat lahu al fa'alqat lahu walidatu wasadatu wisa wisadatan fajalasa 'alaiha fajalastu baina yadayhi fahimidallaha wa asna 'alaihi summa qala ma yafir ma ayafir ayafiruka an la ilaha antakula la ilaha illallah fahal ta'lamu min min ilahin simallah qala qultu la summa takallama sa'atan summa qala inama yafir yafirru yafirruka an taqula Allahu akbar wa ta'lamu shay'an akbar min Allah qala qultu la qala fa innal yahuda maqdubun alaihim wa innan nasara dalalun qala fa qultu fa inni hanifun muslimun qala faraitu wajhahu yanbasitu farhan wa zakara farahan وذكر kalau hadis رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن hadis nasanun hasanun goribun. الحديث حسن kita sahabat yang jerit Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad anak dari Hatim Al-Jawad orang yang sangat dermawan yang terkenal bil karam dengan dermawan bil jahiliyah di masa jahiliyah orang Arab itu kalau mau mengatakan orang ini sangat dermawan dia akan katakan dia ini sangat dermawan seperti Hatim atau Jadi Hatim atau I bapaknya Asif bin Hatim itu jadi mital, jadi contoh jadi gambaran untuk menggambarkan kedermawanan mengatakan juga ada orang memuji orang kok sangat dermawan karena orang Arab belum pernah mengenal orang dermawan sebagaimana Hasan Asal maka kalau kemudian melihat ada orang yang sangat dermawan maka orang yang sangat dermawan bagaikan Hasan Asal kita kenal ya? Hasan Asal itu eh, orang yang sangat terkenal sebagai beliau karena dengan dermawan sehingga jadi masal gambaran kalau kita mungkin atau anak Pak Duhata kayak maling kundang kayak maling kundang hubungkan dengan maka kalau dermawan hubungkan dengan Hatem Asok nah Asif bin Hatem ini anaknya Hatem Asok Al-Jawad al-Masyur fil-Qaraf fil sangat-sangat dermawan pertama dulu dengan dermawan di masa jahiliyah nah Adi ini masuk Islam pada tahun 9 Hijriah ya. Wakana isa kaum ini fil jahiliyah wal islami dan dia adalah pemimpin kaumnya punya kabilahnya di negeri Islam. Wa mimman sabatu alal Islam yaumar ya. dan dia datang masuk tokoh Arab yang sangat tegar di atas Islam pada usia muridnya setelah wafatnya Rasulullah seorang orang Arab banyak yang di antara yang tidak dan tokoh-tokoh tokoh-tokoh suku-suku itu banyak yang murtad setelah wafatnya Rasul di antara tokoh-tokoh yang tidak tokoh-tokoh takwilan yang juga adalah nanti benar. kita kutuhal Iraqi wa ghairiha Menyaksikan penaklukan Irak dan yang lain Itu masakan Al-Kufata setelah Irak ditaklukan Ingat Kufah yang dari Irak Dia tinggal di Kufah kita Sipin ma'ali yang dia mencukup orang Sibin Dan dia dibarisannya Ambil Mu'min Ali bin Abi Talib Dia meninggal tahun 68 Hijriah dalam usia 120 tahun. Dari Adi bin Hatim, dia mengatakan, aku datang menjumpai Rasulullah SAW, Wawazalidun, dan dia duduk di masjid di masjid. Dan Hatim bin Hatim ini duduk, ya. Nasrani, Fakalal kaummu maka banyak orang mengatakan ini Adi bin Hatim datang. Wajib itu dan aku datang biroy amanin tanpa jaminan keamanan. Pola kitabin tidak pula membawa surat putusan. Namun ya tidak dia apa kan Tidak ya, bawa jaminan rasa aman Tidak bawa ini Tidak masalah Falamma Dafa'tu ilaihi akhadha biyadi Ketika aku mendekati beliau, beliau memegang tangan Masih Nabi Wafat kana qabla Kala dan Adi bin Hatim itu dulu berkata Qabla zalika sebelum itu, sebelum itu Inilah arti yang aku berharap Seandainya Allah meletakkan tangan dia Tangan Nabi itu Nabi ayam zaman itu dengan tanganku maka ketika Nabi apa Adi bin Hatim menemui Nabi di masjid, lakiat rumah atun buat sobi. Ada seorang perempuan dan anak kecil menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata pada Nabi, <clears throat> Sesungguhnya kami punya kebutuhan keperluan denganmu wahai Nabi. Maka Nabi pun berdiri bersama keduanya sehingga menyelesaikan hajat umma keperluan kedua. saya perhatian Nabi dengan rakyat. Dengan umatnya. Tuma aku biyadi, kemudian Nabi memegang tanganku. Hatta atabi darahu sehingga membawa aku sampai ke rumahnya fa'alqat lahul walidah maka ada seorang maka ada seorang budak perempuan yang memberikan untuk Nabi wisadatan eh, bantal bantal duduk walidah lihat putnut sobiyah anak perempuan kecil atau Ammatu budak perempuan mungkin yang cepat ke budak perempuan Padahal saat lalu Nabi duduk di atas bantal itu dan aku pun duduk di hadapan Nabi lalu Nabi memuji Allah dan menyanjungnya kemudian mengatakan maya firuka wahai hati bin hatim apa yang menyebabkan mulai? Ayah firuka apakah engkau lari untuk mengatakan la ilaha illallah Kau taklam tak engkau mengetahui min ilahin sesembahan yang hak disembah Semoga Allah dan Allah tak mengatakan la Summa takalama masaatan Kemudian Nabi berbicara sesaat Kemudian mengatakan Ina mayafirka antakla Allah Akbar Apakah engkau lari Yang membuatmu lari adalah Ucapan Allahu Akbar Wa ta'lamu syai'an akbar minallah Apakah engkau tahu sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Qal kultulah. Maka tidak tahu, tidak ada. Nabi mengatakan yahud yahudul mardubu alaihim inal nasara dolal dolal Sesungguhnya orang-orang yang itu adalah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang akan adalah orang-orang yang maka Adi mengatakan Pak ini hanya Muslim Ini aku adalah yang orang bertauhid dan masuk Islam Untuk mengatakan masuk Islam para itu wajahmu maka aku lihat wajah Nabi yang bersitu itu yang Bebas itu Cuma ceria Farahnya karena gembira Wazakarah hadis al ya Dan dia menyebutkan hadis yang panjang Dan penontonnya kita ini di hadis Hasan sorry. Ya, 7, ya, oleh Kamu di kita baca Al-Quran surat pasti surat Al-Fatihah tentang makna maksud alihim walau balik Boleh hadis turukul masyawahid ukhra Ini jalan-jalan dan penguat-penguat yang lain Namun kebanyakan adalah perintah Maka hadis ini dalil Dan di sini dihantarkan oleh Syekh Al-Albani hasilnya dalil kalau maktubi alaihim adalah Yahudi sedangkan dolin itu adalah Nabi mengatakan demikian dalam kisah masuk Islamnya dan hadis ini dalil tentang makna yang benar untuk makna Allah Akbar karena para ulama eh, ada berpendapat pendapat ulama tentang makna Allah Akbar pendapat pertama mengatakan Allah akbar itu artinya Allah kabirun Allah itu besar maha besar pendapat yang kedua mengatakan Allah akbar mengikuti kabirin Allah itu yang paling besar dari segala sesuatu yang besar ya, yang mengatakan Allah akbar maknanya Allah kabirun dan ada yang mengatakan akbar mengikuti kabirin yang paling besar dari segala yang kita. dan makna kedua inilah yang benar bila syakir antara itu di antara dalilnya adalah hadis ini Ta'lamu syai'an akbar minallah atau tak engkau mengetahui sesuatu yang lebih daripada Allah Kita ingin menunjukkan bahwa Allah Akbar itu Allah itu adalah Akbar mengikuti kebiru Yang paling besar dari yang そう。 انصرف بالضلال فله أسباب ظاهرة وفاتنة ليس هذا موضعها Kemudian dia di sini yang memberikan dalil bukti kenapa kok vonis e, yang tepat beliau itu adalah makhluk dan fonis yang tepat untuk akan jalan dolar dari ayat-ayat Quran. -ayat Mukadala kitabullah dan Al-Quran telah menunjukkan makna hadis ini Yaitu Yahudi Gemangduk, makhluk, itu don Kulhalu Nabi hukum bisyari min kama masubatan indah Allah Katakanlah apakah mau kuberitakan pada kalian yang lebih buruk Masubatan kedudukannya di sisi Allah Siapa mereka mala'anahullah Yaitu orang-orang Yahudi Yang Allah laknat mereka Wa ghadiba alaihi Dan Allah murka pada mereka waja'ala minhum dan Allah jadikan di antara orang-orang Yahudi itu ada yang firajata ada yang Allah jadikan kera-kera wal dan ada yang Allah jadikan babi-babi wa abadat tauhud dan mereka itu menyembah tauhud menyembah setan yang dijadikan kera adalah orang-orang ashabus sabat orang-orang yang melanggar kehormatan hari Sabtu dengan membuat rekayasa uh, untuk tidak <clears throat> karena dilarang untuk bekerja pada hari Sabtu cari cari uang cari dunia pada hari Sabtu lalu mereka buat tipuan untuk cari ikan uh, dengan mem membuat memasang perangkapnya pada hari Jumat dan mengambilnya pada hari Ahad. Kalau jadikan gitu mereka kafir. Sedangkan Gonazir itu adalah ashabul ma'idah orang-orang yang minta pada Nabi Isa salam untuk diturunkan jamuan dari langit ya, sudah siap makan ya, maka Nabi Isa pun membuat janji kepada mereka membuat perjanjian maka ini juga kali telah turun ma'idah dari langit kemudian kalian tidak beriman maka Allah akan seksa kalian dengan seksa yang belum pernah Allah lakukan turunlah ma'ida dari langit dan setelah dan mereka pun merasakan menikmatinya namun mereka tetap tinggal dengan Nabi Isa maka Allah jadikan mereka mereka menasir Wadomir dan domir ini mana anahullah itu kembali kepada Yahudi. dalam kitab dan seruan karena kitab seruan ayat ini adalah untuk orang-orang Yahudi sebagaimana ditunjukkan oleh yang kulkan perhatikan hal maka itu dalil Yahudi itu tiba-tiba itu meruduk dan Allah berfirman alam tara tidaklah engkau melihat ilah ladina kepada orang-orang gitu orang-orang munafik tawallahu kauman yang memberikan walak dan loyalitas kepada sekelompok orang yaitu Yahudi Rasulullah alaihim ya Allah mengkapakan mereka Yahudi Magu minkum Wala minkum tidaklah dalam mereka orang-orang munafik itu Minkum bagian dari kalian Orang-orang yang beriman Wala minkum bukan pula bagian dari mereka Orang-orang Yahudi Wahumul munafikun Siapakah yang dimaksud Allah dina Sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik Yang tawalol Yahuda Yang walak jika loyalitas dengan orang-orang Yahudi makna seperti ini disifati ahli tafsir. Berdasarkan ijma ahli tafsir. Dan siapul ayah pun rentetan ayat pun menunjukkan hal ini. Dalil Yahudidu Ma'udub alaih Dalil yang lain Wadulubat alimu zillatu aina matukifu Aina mawujidu Ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka eh, ditemukan. Ila bihabli minallahi wa habli minannas kecuali tali dari Allah yaitu beriman wa habli minannas dan tali dari manusia yaitu jizyah. Wabau fi ghadabin minallah dan mereka kembali dengan muka dari Allah Subhanahu wa taala. Makna hablum minallah, minannas jizyah. Jadi orang orang kafir Yahudi orang-orang Yahudi itu di mana saja mereka akan hina kapan mereka tidak hina atau berkurang hinanya ketika mereka mau beriman ya beliau Allah kalau tidak minimal berkurang kehinaan mereka kita tidak di, dibunuh tidak di, ya, diperangi dan mereka membayar jizya sama kaum muslimin itu yang disebut nah, Oleh karena itu istilah yang terkenal di tempat kita ya sahabatullah bagaimana terusnya bisa bisa kalau mau mengatakan hubungan dengan Allah hubungan dengan manusia itu salah terus pakai istilah belum Allah belum nana kalau belum Allah belum nana itu istilah Quran istilah kata dari Quran dan itu ada maknanya dan maknanya belum nanas itu ya, tidak mau bayar ya Maknanya itu tunduk dengan pemerintahan muslim, bayar jizya. ya Dan itu ayatnya orang Yahudi. Kalau mau mengatakan muamalah, ya, muamalah dengan sama manusia, boleh-boleh aja kan? Lalu nggak usah pakai istilah belum nanas. Nggak usah pakai istilah belum nanas. Itu pakai istilah Quran, tidak sesuai dengan makna ya sudah bilang aja apa orang bilang hubungan horizontal vertikal atau bahasa yang lain ya hubungan hamba dengan Allah hubungan hamba, hubungan hamba dengan sama manusia nggak usah pakai istilah hablum nanas hablum nanas tuh banyak sih ya siapa yang mau banyak sih ya arba'u fi minallah dan mereka kembali dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi al-Imran atau wa dzakara fi al-Imran firman Allah wa ta'u bi minallah dan mereka itu orang-orang Yahudi kembali dengan murka dari Allah. Bihablim nas itu maknanya jizya dan itu pun untuk orang Yahudi. Wahada bayanon dan, ini, dan ayat itu terdapat penjelasan bahwa Yahudi adalah marduk alaihi. Wakala fil nasara tentang orang nasan Allah berfirman, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah itu salih itu salasa. Allah itu trinitas. Maka di sini Allah mengatakan kekafiran itu dengan gara-gara perkataan. Kafaralladzina qalu. <clears throat> Maka maka kekafiran itu bukan hanya dengan keyakinan. Kalau dengan ahli sunnah orang itu cukup dengan perkataan orang itu bisa kafir. Bagaimana bisa kafir dengan perbuatan dan bisa kafir dengan keyakinan? Tidak harus ya, kafir itu dengan keyakinan. Itu akidah murjiah. Ada <clears throat> alusan kekafiran itu letaknya ada di kata-kata, di lisan, ada di perbuatan orang sujud sama berhala, atau dalam keyakinan. Dan Allah mengkafirkan Nasrani karena kata-kata mereka alladzina qalu innallaha salim salata Kuli ahlul kitab dikatakanlah ahlul kitab la taghlu fi dinikum jangan kalian gulu dalam agama kalian. Ghairul haq yang tidak benar. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum sekelompok orang. Qad min qablu yang telah sesat sebelumnya wa adallu katsiran dan menyesatkan banyak orang wa dalu dan sesat anis sawa istafi. Ini membahas tentang eh, tentang ad, adolin siapa yang disebut di sini? kita tasifahun nasara. Itu seruan untuk orang Nasrani. Kama adalah alisiat ya, bagaimana ditunjukkan oleh rentetan ayat. Oleh karena itu Allah melarang mereka anil hulu untuk berbuat hulu. Yang definisi hulu itu adalah mujawazatul haddi kelewat batas. Bagaimana Allah melarang orang-orang Nasrani anhu dari hulu dalam ayat yang lain? Ya ahlal kita bila tarlu fidinikum ahlul kitab ahlul kitab di sini maknanya adalah nasrani jangan kalian hulu dalam agama kalian karena yang hulu itu nasrani sedangkan yang ifrat itu nasrani sedangkan Yahudi itu tafrid meremehkan Nabi Isa mengatakan anak zina dan sebagainya kalau yang hulu itu nasrani sedangkan larangannya larangan hulu wala taqulu ala Allah ilal haqqa dan janganlah kalian katakan atas nama Allah kecuali yang hak Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan kalimatnya Maka ini menunjukkan Lanjutannya ayat menunjukkan bahasanya Ya ahlal kita ulat dahulu Itu Nasrani Fal Yahudu mukasiruna anil haqi Maka orang-orang Yahudi itu taksir dari kebenaran meremehkan kebenaran wa nasara ghaluna fihi. Sedangkan Nasranilah yang hulu dalam kebenaran. Kebenaran Nabi Isa dan hulu sehingga mempertuhankan. Fa'amma wasmul Yahud maka sebenarnya eh, mensifati atau menamai Yahudi dengan atau ya melabeli Yahudi dengan kemurkaan Allah dan Nasrani dengan kesesatan itu lahu asbabun punya banyak sebab dan sebabnya itu ada sebab yang zahir dan sebab batin. Sebab dari sisi amal dan dari sisi hati, laisa hadza mawdi'uha, laisa hadza mawdi'aha, bukan ini tempat penjelasannya. Maka ringkasnya ayat-ayat pun menunjukkan bahasanya Nasrani adalah orang dolun, sedangkan Yahudi adalah al-maghdub Namun ini berlaku sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka baik Yahudi, maka Yahudi adalah mardub dan dol. Dan Nasrani juga dol dan mardub. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, semacam Syekh Muslimin di tafsir e, Juz Amma di tafsir surat Al-Fatihah. Wajimau dalika anna kufral Yahudi asluhu min jihati adamil amali fi ilmihim فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun al yahudi wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minal nasara walaysa hadha mawdi'a syahri zalika punya banyak sebab intinya wajima udzalika inti dari sebab-sebab eh, Yahudi itu jadi maghdub dan Nasrani itu dalun intinya jima udzalika intinya adalah sesungguhnya kekafiran Yahudi asluhu asalnya adalah dari sisi tidak beramal dengan ilmu. Bahwa maka Yahudi mereka mengetahui kebenaran, namun tidak mengikuti kebenaran tersebut dengan amal. Tidak pula mengikuti atau tidak mengikutinya dengan perkataan dan tidak pula amal. Sedangkan kasarnya orang Nasrani adalah dari sisi disebabkan karena mereka beramal tanpa ilmu. Bahwa maka orang Nasrani itu bersungguh-sungguh di asnafil ibadah dalam berbagai bentuk ibadah tanpa syariat dari Allah dan mereka berani berkata-kata atas nama Allah layak lamun sesuatu yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf semacam Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya mengatakan sesungguhnya yang rusak di antara ulama-ulama kita umat Muhammad artinya pada diri orang tersebut terdapat tahun kemiripan dengan Yahudi. Waman minum min dina, sedangkan ahli pada ibadah kita yang rusak tapi sabar maka memiliki kesempatan dengan nasan Dan ini bukanlah tempat untuk menjelaskan hal ini Tentang Sufyan bin Uyainah lihat foto tempat Wawal Imam Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Ingat Maula Bani Hilal bekas budak Ya bekas budak bekas budak dimiliki oleh Bani Hilal. Bekas budak. Kunyahnya Abu Muhammad. Lahir pada tahun 107 Hijriah di Kufah. Maka nasib nasikotan sabatan kasirul hadisi hujjatan. Sikoh, seorang kokoh, banyak hadisnya dan seorang yang hujjah. Wakana muhadisul, wakana muhadisul hijazi di zaman di Makkah dan beliaulah pakar hadisnya Hijaz di zamannya tepatnya untuk daerah Mekah sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan tentang ilmunya Sufyan bin Uyainah laula Malikun wa Sufyana ladzaba ilmu Hijaz seandainya tidak ada Malik dan Sufyan bin Uyainah Malik di Madinah Sufyan bin Uyainah di Mekah la, la, la ilmu Hijaz tentu telah hilang ilmunya hijrah. Saya karena tinggal di Mekah dan meninggal di Mekah pada tahun 198 Hijriah ya, dan tutup usia dalam usia 91 tahun. Demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Subhanallah. Alhamdulillah.